Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar hafizallahu taala. Pada tiga pertemuan yang lalu sudah kita membahas 23 kaidah insyaallah. Betul enggak? Ah, 24 kaidah. Ya. Yang 10 pertama berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala eh dua-duanya berkaitan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-11 itu secara khusus berkaitan dengan masalah nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada kaidah yang berbunyi Subutul kamal lillahi azza wa jalla yastalzimu nafya Menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan untuk kita menafikan lawan daripada sifat yang sempurna tersebut. Ini kebalikan dari kaidah yang kemarin. Yang terakhir itu kaidahnya berbunyi setiap nama yang Allah atau setiap sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka wajib untuk kita menafikannya sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya sifat misalnya asinatu wala naum, tidur dan ngantuk. Itu kita tiadakan sifat-sifat tersebut sekaligus kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah yaitu sifat Al-Hayyu Al-Qayyum Allah Maha hidup dan sempurna kehidupannya. Allah meniadakan dari dirinya sifat al-dhulm kezaliman. Wa ma ana lil abid. Tidak aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Wa ma kana Allah liyadlimahum tidaklah Allah mendolimi mereka walakin kanu anfusam yadlimun namun manusia itulah yang mendolimi diri mereka kita tiadakan dari sifat Allah ad ya Allah tidak bersifat dolim sama sekali sekaligus kita menetapkan kesempurnaan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala ya demikian pula di sini ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna eh wajib untuk kita meniadakan lawan daripada sifat yang sempurna tersebut. Eh, ya, sekali lagi wajib kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dan sekaligus meniadakan sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, contoh dalam hadis, ya, suatu saat Rasul SAW pernah mendengar para sahabat berdoa dengan suara yang keras-kerasan. Eh, ya, teriak-teriak ketika berzikir ataupun berdoa. Kemudian Rasul menegur mereka. Ya ayuhan irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihinlah diri kalian. Fa innakum la tad'una asoman wala ghaiba. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang tidak ada. Ya. Ini adalah teguran dari Rasulullah. Ngapain kalian itu berdoa keras-keras? Allah nggak tuli. Allah bukan tidak ada. Kemudian Rasul mengatakan, "Innahu ma'akum." Sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Apa bentuk kebersamaan Allah? Rasul teruskan kembali, "Innahu sami'un qarib." Allah Maha mendengar lagi Maha Maha dekat. Tidak usah keras-kerasan berdikir dalam dalam berdoa. Innakum la taj'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu qaribun, innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah dalil dari kaidah ini. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan Allah itu sami'un qarib, Maha mendengar lagi Maha Maha dekat. Maka kita tetapkan Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar sekaligus kita tiadakan sifat eh tadi tuli dan sifat eh Allah tidak ada. Bahwasanya Allah itu ada, Allah dekat. Makanya Rasul SAW Allah perintahkan dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'idada'an. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu ya wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Ini sekali lagi dari bahwasanya wajib kita menetapkan sifat Allah itu maha mendengar, pendengarannya meliputi segala sesuatu dan Allah maha dekat dan kita tiadakan dari sifat ya, ketulian dan juga sifat Allah itu tidak ada. Bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah maha dekat. Ini kaidah yang 25 berarti ya. Kemudian kaidah berikutnya lam yazalillah bi asma'ihi wa sifatihi la yazalu kadzalik. Allah Subhanahu wa taala itu ternamai dengan nama-namanya dan tersifati dengan sifat-sifatnya sejak dahulu kala sampai tiada eh akhirnya. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha pertama dan dialah yang maha terakhir. Rasul SAW dalam doa beliau mengatakan, Allahumma antal awalu falesa qoblaka syai' Ya Allah engkau lah yang maha pertama tidak ada sesuatu pun sebelummu wa antal akhiru dan engkau yang maha terakhir walesa ba'daka syai' dan tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun itulah Allah wal awal wal akhir namanya dan juga sifatnya sifatnya namanya azaliun sejak dahulu kala sudah ada wa abadiun dan Allah itu abadiun ya tidak ada batas akhirnya huwal awalu wal akhiru contoh ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ternamai dengan al khalik sebelum Allah menciptakan makhluk ya eh, al khaliq itu adalah apa yang maha mencipta. Allah sudah dinamai dengan Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Itulah makna kawasannya Allah itu namanya ya sudah ada sejak dahulu kala sejak sebelum ada sesuatu demikian pula namanya tersebut itu kekal abadi tidak ada akhirnya sama sekali sebagaimana juga hal ini dikatakan oleh Al Imam atau Hawi rahimahullah beliau mengatakan mazala bisifati qadiman qabla khalqihi lam bi kaunihim syai'an lam yakun min sifatihi ya Allah tersifati mazala bisifati qadiman Allah itu tersifati sejak dahulu kala dan tidaklah sifat itu bertambah eh, ya yang mana dulunya tidak ada ya, sudah ada sejak dahulu kala sifat-sifat Allah tersebut. Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sebelum Allah berbicara dengan makhluk-makhluknya. Ya. Ini adalah sekali lagi harus kita yakini karena memang ya, ada kelompok-kelompok sesat yang meniadakan sifat ya al kalam dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berbicara. Ina udzubillah min dalik. Ini kalau sudah salah kaidahnya berat ya hukumannya berat eh pelecehannya kalau orang itu mengatakan Allah itu tidak tersifat dengan sifat kalam sampai Allah berbicara, maka otomatis konsekuensinya dikatakan Allah sebelumnya itu adalah apa? Bisu naudzubillah min dalik. Nah, ini sekali lagi, maka alusnya wal jamaah sangat amat mensucikan Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan membuat kaidah-kaidah seperti ini tentunya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh tujuannya tidak lain untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan untuk betul-betul menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tiadakan. Nah, sekali lagi, Imam At-Tahawi mengatakan mazala bi sifati qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi qanim syai'an lam yakun qabla min sifatihi kadzalika eh kemudian beliau mengatakan kama an kama annahu mutasifun bil khalqi eh, ya wa kadzalika huwa mutasifun bil azaliyah wa kadzalika huwa mutasifun bil abadiyah eh dialah yang terdahulu dan dia yang paling terakhir kemudian kata beliau laisa ba'dal khalqil khalqi istafad ismal khaliq Tidaklah Allah setelah menciptakan baru Allah punya nama Al-Khaliq tidak. Ya, kata beliau tidaklah Allah setelah menciptakan manusia makhluk baru Allah mendapatkan gelar nama Al-Khaliq. Tidak benar. Bahwasanya Allah sudah punya nama Al-Khaliq sebelum Allah apa? Yakhluk sebelum Allah menciptakan. Namanya terdahulu, sifatnya terdahulu, ya demikian pula sampai terakhir tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dan itulah eh, bedanya nama dan sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Adapun makhluk namanya eh, ya bahkan jangankan namanya orangnya saja dulunya ya tidak ada kemudian ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa yang mana dia itu belum menjadi apa-apa. Itulah manusia. Wujudnya dulu belum ada, kemudian Allah yang menciptakan. Kemudian dia baru ada. Setelah ada, Allah pun apa? Mewafatkannya. Kulu nafsin da'ikotul maut. Kulu man alihafan. Kulu kullu halikun ila wajha. Inilah sekali lagi bedanya nama dan sifat Allah dengan sifat dan nama al-makhluk. Kaidah berikutnya, al ikrar bu sifat wa hamluha 'alal haqiqah la 'alal majas wajib menetapkan sifat Allah dan memaknainya sesuai dengan hakikatnya bukan majas bukan memahaminya bukan mentakwilkannya ini adalah kaidah al-sunnah wal jamaah Allah mengatakan bal yadahu besutotan bahkan kedua tangan Allah itu terbentang ya kita sebagai orang mukmin wajib mengatakan Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya, kesempurnaannya, tidak sama dengan tangannya apa? makhluk. Eh, jangan mengatakan oh itu bukan arti yang sebenarnya tangan itu. Itu majas sebetulnya. Itu artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Ini adalah pemahaman yang yang sesat, pemahaman yang keliru karena eh, Al-Qur'an itu kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan bahasa Arab dan sesuai dengan pemahaman orang Arab yang benar-benar paham bahasa Arab tersebut tidak ada yang mentakwilkan